Makanya kewajiban saya adalah memperkuat sanat itu. Sama muridnya bangun, muridnya bapak, saya harus kuat. Supaya nggak merusak sanat, itu maksudnya nggak merusak. Kan sakit kalau sampai rantainya nggak kuat. Pertanyaan saya Kiai itu, apakah seorang mufasir itu terikat madhabnya sehingga ma itu umum kita akses dengan kod, paham ya? ma apa saja yang ditumbuhkan oleh bumi itu ditafsirkan apa yang orang syafi'i menjadi liar karena ma umum terus sama milih apa raiso iso milih raiso <laughs> tak tak ngaku raiso tak terangno lho nek ora ojo kau ya bantah-bantah Islam kota raiso lah bantah Sebenarnya sunnah rasul, sunnah rasul itu pinter. Sunnah rasul itu apa? Niru sing fisik-fisik itu gampang. Ada ini tuku celana ralan itu mus gampang, tapi nak niru alimnya kan. Nah, iya. Mau nih jawab ya. Ya, mungkin nanti terkait ayat ini semuanya tentang itu kaidahnya ya. Ma itu umum kan apa saja apa tertentu. Ma itu. Umum kan? Kalau umum berarti sampe yakin wajib zakat melon. Gak apa-apa, nak manusia menimbatan mesti medit. ya jawaban lo ingat tentang bangun dan ini pertanyaan gak gue medit apa gak wong lomo, nak kagak wong lomo. Orang juga lelah ya tetap sodako atau zakat, nulis zakat belum Bahkan saat dua persen setengah atau saat usur atau full usur. Nah ini kalau bedik malaikat ben latihan ngaji fakir. Ketika orang petani melon itu nanti dihitung zakat tijarah ke zakat zuruh. Nah, tak iso meneh. Nah, ini ada seneng aneh ngaji, terus jenis suaraku seneng. Cak mikir secara seneng. Mana kalau kapok ngaji Bojonegoro kan. Mana serat tak beli ini. Wes, roh kelakuan yang Bojonegoro. Ngaji, terus dijanjeni. Suarga. Aja nah, mikir ya, suarga. Nah ini padahal nggak kalau beda ini. Ketika seseorang petani melon itu zakatnya zero apa tidak? Nah, <laughs> itu, jawab nekat waktu pikir. Ya. Begini kasusnya itu begini ya. Ini dengerin betul. Yang digambarkan ulama dulu itu sekarang benar-benar nggak ada. Saya itu punya teman orang kaya Kota melarat ya rokok nih, kalau ini kalau aneh-aneh itu sudah. kota kecelakaan Dia itu menyawang 200 juta biasa 300 juta. Itu dia pedagang melon saat dengerin lagi ya. Itu pedagang. Terus dia tuh sedake, sedake itu tekelek lampor, macam-macam. Kalau dia kolaan melon di pasar atau nebas petani itu sudah mahal, maka uang 200 juta itu dipakai nyewa lahan, paham ya? Juga nyewa petaninya, Terus ditanduri melon. Padahal dia mentalnya pedagang, bukan petani. Sehingga meskipun panennya besar, semuanya bagus. Kalau rebahan juga lebih susah, karena mentalnya. Kalau mentalnya petani kan enggak. Asal meloni wapi, regane jatuhlah kan diteloni diambungi. Pokoknya seneng karyanya bagus. Kalau mental pedagang kan enggak mau tahu. Meskipun bagus, kalau harganya jatuh kan ngenes. Nah lalu pertanyaannya, ketika dia nandur melon itu seorang petani apa pedagang? Pedagang, makanya yang muni jeruk ngawur misalnya. Itu itu satu suratul masalah yang nggak pernah kebayang di ulama dulu. Ada penanam tapi mentalnya pedagang. Coba kalau anda pedagang melon, efektif mana? Pulaan di pasar atau nebas dengan menanam sendiri nyewa? kalau Quran kan sudah mahal, makanya dia supaya badinya berlipat-lipat itu nandur diri, tapi dia tidak petani. Nih, nah, makanya ulama berdebat lalu seperti ini zakatnya petani zuro apa zakat pedagang? Orang jawab loh. Nah, itu sudah kasih masa LPR ya, enggak tas sama tapi rata jawab mau tamu ngono kok takut nah ini penting ini penting dalam disiplin kemarin saya komunikasi sama orang-orang pintar. masjid juga gitu kasusnya dulu yang namanya masjid itu ya satu karena yang ngimami sing itu ya sing tasawuf itu jadi wali gitu. saya ku sing tasawuf lagi kok pengen jadi pemimpin ya rada aneh zaman akhir Oke, terus masjid tambah-tambah ada masjid Toreko, masjid. Terus kadang lemas, ormas. Yang satu darahnya asal, lagi darahnya asal, jadi ada beberapa nama masjid. Itu masih bagus lah saingan masjid. Saingan iklam malah repot. Disyukuri mawon. Nah sekarang ada fenomena baru yang ulama dulu nggak pernah membayangkan. Yaitu ada orang kaya raya, kalau urun yang masjid talun, itu rapati ketoro. Akhirnya dia masjid sendiri 100 Dan ketoro anak masjid itu benar-benar milik di dia. Padahal sudah ada masjid setempat buat kategori masjid. Karena kalau dia orang satu miliar di masjid alim, wah paling kok dia keluarga ini mbak, soleh, agak sumbut. Mendingan di masjid, dewe terus mewah. Dan itu banyak di Jakarta. Pertanyaannya adalah, urgensinya apa bikin masjid itu? Lalu nanti kita mencari hukum tak ada di Jumatan gimana bang? Mbok haram mau gue masjid jadi syiar Islam, mau Dubai mewah ini. Mbok setuju nih jadi masjid tandingan. Dan nanti mesti lebih rame karena tidak nyari korek yang suaranya bagus, nyari imam yang terkenal. Sini, ya, ini kan iki wong kasut. <laughs> ya kasut itu penting kan. Keduanya sedunia. Artinya gini, ada suratul masalah yang ulama dulu itu nggak pernah Bayangkan, ulama dulu bayangkan yang namanya masjid ada karena perbedaan ormas, perbedaan madhab. Ini enggak, orang kaya ingin bikin masjid. Karena kalau urun satu miliar, dua miliar di masjid yang lain kan orang ketoron. Nah seratus persen bangunan dirinya kan saudara nih, masjid Abdul Rauf. Kan, <laughs> Tapi aku mau hal mau Kan bisa pakai namanya, orang nggak boleh protes masjidnya dia. Nah makanya itu jadi PR. Lalu hukumnya gimana? Terus sampai ada hukumnya jumatan di situ sama mbak. Nah hukumnya untung untuk duit wow jadi jenengan orang. Nah, nah hukum dunia ini siapa no? untung. Hukumnya sah orang untung. Nah makanya zaman akhir itu ada banyak pertanyaan. Maksudnya balik balik yang dewi bangun. Kalau kamu mengkaji Quran terikat tafsir, maka menjadi goblok karena ada taswirul masalah yang nggak ada di sekarang lah nek mani tafsir wis Indonesia sesat. Misalnya ya Yuhan Nabi dulu nih jalalan, dulu nih Ali Bris, eh ya ahla Makkah. Terus oh butuh rebakum, Ya eh, penduduk Mekah nyembah pangeran. Aku orang Indonesia ora kena cinta itu. <laughs> Eh, tafsir-tafsir ya Yuhan Nabi ya ahla Makkah apa ya ahla Bojonegoro. Mekah terus misalnya nih cangkem elek. Oh, sing dari pangeran mau Mekah kok. Tapi pertanyaan gue lagi manusia, apa Mekah? Ya Yuhan Nabi hiling-hiling manusia kan? Berarti manusia siapa? siapa saja. Tapi seorang mufasir karena tahu zaman itu sing dikandani wong Mekah tafsir ya Allah. Tapi misalnya terus buat imani, kitab ini untuk ahli Mekah, tak diri seorang yang boleh tafsir jalalan yang ahli Gris. Sarap orang Oh, sarap banget, gendeng banget. Tapi misalnya ya Yonas ya, itu, dia manusia sopoh termasuk Bojonegoro, mana ada Bojonegoro Nabi? Zaman kitab itu mesti orang lebu gitu. Kita milih Mekah apa umum? Makanya ini Makanya ini penting ngaji tafsir itu penting. Ngaji sama orang yang ahli yang makanya itu guyonannya berguna. Nah, wis sinau tafsir, ya tafsir mari goblok. Maksudnya contohnya seperti itu. Ada lafaz tafsir yang nggak boleh menjadi ikatan atau catatan kata dia Iwan Nasu ditafsiri. Ya Allah, Padahal Quran kafatal linnas. Ya, tapi tafsir Jalalain atau yang sekarang ditulis bagi siri jadi tafsir al idris itu kan terikat asbabil nuzul atau asbabil wurud. Di mana konteksnya itu? Misalnya al Ladi yanha. Yanha itu siapa? abu Jahlin. Ya kan? Abdan Ida. sholat. Isinya kanjeng Nabi Muhammad. Sekarang misalnya ada daerah tertentu yang ada orang melarang sholat. Pakai ayat itu apa pakai ayat yang lain? Pakai ayat itu kan? Paham ya? Meskipun ayat itu awal-awalnya untuk Abu Jahal. Kemudian ada ulama bikin kaidah al-ikratu diumumil lafzi lagu Sama ikra ayah Muhammad. Saya gitu saya mau moto, kan diomongkan kan kanjeng Nabi. Ikra ya Muhammad. Terus akhirnya orang Islam gak gelem belajar. Pengiran atas Nabi ini kok melok-melok. Ya gue goblok kalau bintang. Gitu. Sebab bingung dong, berat aja jadi di suaraku. Tidak ngaji ya. Yang biasa. Lakukan yang bojonegoro itu. Mulanya rahasia. Beneran malam ben pisan gitu. Kalau layak rencana nih pisan kok. Orang di rencana pun Nah ini penting. Makanya ngaji sebelum ngaji melangkah jauh itu ulumul Quran itu dibelajar. Saya alhamdulillah di Jogja meskipun banyak orang-orang pintar itu tetap ngaji ulumul Qurannya sama saya. Kita bully ya dulu. Bener Mau enak loh, untuk mulai cilik langsung jadi kiai, kono artis tobat langsung jadi ustadz. Untungnya aja uang baik lah, anak elek gitu percaya. Artinya uang baik lah, itu orang itu orang perkara, orang perkara iso itu orang perkara. Akhirnya orang wis gelem aja kok. Artinya orang rumah naik delok ini. Wah enak, sing bapak ngaji nanti tua orang mesti jadi ustadzah, kono artis debutan. Kue kasut yo keliru, berarti ngalang-alangi rahmati pangeran. Dukung yo goblok. Wong ora memenuhi koalisi, saya milih menang kasut. Dukung goblok, milih pilihan loro tok. <laughs> Milih deh, milih. Milih yo. Mentang kasut. Wong ape dadi wong ape? kok mbok tentang. Songkok artis jadi ustaz itu kan dari menjadi seperti itu menjadi baik kok mbok tentang. Kasut kan? Dukung. Goblok, karena untuk jadi ustazah kan ada kualifikasinya. Untuk gak usah sertifikat kota alun kan mesti ada pertanyaan. <laughs> Tahu ngaji gak ya. Nah makanya zaman akhir itu banyak fenomena yang kita tidak bisa jauh. Lo sering takut bilang kali. Gus mu mu'alaf. Di Jakarta kan banyak mu'alaf lalu jadi ustaz nasional. Mau ngaji ning orang roh kalau tahu-tahu jadi ustadz. Kue menentang itu hasil. Mau mu'alaf jadi Islam langsung ustaz, Tapi dukung <laughs> Karena gak mau kualifikasi umum memang jadi ustaz tak ngaji sih, jadi lu mesti ning pondok atau ya kita ditakzir macam-macam. Sebagai ini tahu mijeti mah cara pondok. Ya. Tua-tua melarat suwi terus main mati lagi mapan. Ustaz terus mati biasanya kan ora tradisi pondok kan mapan kan tadi namanya. Mati suwi biasanya sampai goyang pirang tahun, melarat kan tahun. Biasanya gitu pinter tahun dulu? Saya ora nah, sing keluarga kiai. Nah, saya keluarga kiai relatif cepat ya. Biasanya dua tiga tahun terus terus direktur MTS terus mulai mau. Gak saya orang keluarga kiai. Pirang tahun ya? rumah apa nanti? Kira ya? Bayang belas tahun gak jelas terus pak Payu tahlil se Tautin, biasanya gitu. Terus di bupati benda pilkada ini. Gitu. Terus orang kebodrok di kuno gitu. biasanya gitu karir Nah ini kan nggak pernah memenuhi kualifikasi ngaji, tahu-tahu jadi ustaz. Pertanyaannya adalah kalau kamu menentang fasud, kalau kamu setuju itu bodoh. Bagaimana kita mengesahkan satu disiplin ilmu yang tidak memenuhi kualifikasi? Karena ilmu itu butuh sana Kalaupun bisa bahasa Arab itu butuh sana Inna hadal ilma dinun fangduru amman tak duruna dinakum. Ilmu ini agama, nah, maka kamu lihat dia ngaji di mana, asal usulnya gimana, tahu-tahu fatwa begitu. Fatwa itu menjadi otoritatif setelah disahkan sekian sana. Gak boleh, teks saja tidak cukup. Saya beri contoh sekian teks itu tidak cukup. Di Bajuri, di Iana itu jika ada walimatul ursi terjadi istilah rijal wanisa itu semua kita menyebut haram datang. Apa? Tapi setahu saya guru-guru kita, Mbah Mumun ya datang, keluarga Talun kalau santrinya nikah ya datang. Saya sendiri asal gak ada udur ya datang. Kalau di rencana nanti sabtu wayo resepsi di pulau datang. <laughs> Pokoknya nak ono wong wayo kalau resepsi saya pasti datang. Kepengen gelok tontonan kegaduhan. Tapi nak sampean gak wayo, rabi aku mesti teko. Tapi nak wayo resepsi teko. Karena pasti banyak tontonan menarik itu. Kegaduhan Tidak pertanyaannya gini. Antara teks yang dibajuri kan beda dengan ahwalu masaidina. Ternyata ahwalu masaidina hadir meskipun ada istilah rijal. Karena pertanyaannya selalu begini. Kue nara teko, ikut jenenge dari haram apa dari silaturahim. Makanya ilmu yang di kitab itu tidak cukup. Makanya idza atau alim dan sulusal ilmi. Sebagian ulama orang darani sulusul ilmi tapi sulusal ilmi dua per Makanya saya sering komunikasi sama bangun. Ketika seseorang nggak datang di acara walimatul ursi yang ada istilah turijal wanisa, pertanyaannya itu dari haram apa dari silaturahim? Ayo jawab. Kalau dari haram dia ditulis wali, kalau dari silaturahim berarti statusnya kotor kotorahim coba. Kalau kotor rohim kan haram, berarti yang nggak hadir malah yang apa mana nak bakatnya medit di kalang amplop, ya. tambah haram mana kan gitu. Maka jangan-jangan yang nggak datang di wali matul kursi itu kombinasi medit dan kuper. Wes medit plus kuper atau jaringan kancaku ono sitok neh nih, bujune elek jadi isin mereka nak sing bojone ayu itu semangat teko kepengen dudono kanca-kancane jadi <laughs> anggap sing teko kok dhewe ari wa min alamatihi. Mulane cara kanca-kancaku, rabi sing iki Gus, pokoke sing pantes dijak buwa. <laughs> ya, cara definisi yang umum memang sing pantes dijak. Lah kan ada nyali ngajak cah gendut elek tak wani. Dan <laughs> awalnya ya monggo, maksudnya suami bernyali no. Nah ini saya ulang lagi ya, pentingnya ngaji. Jadi cek di kitab itu tidak cukup. Butuh otoritatif selektif dari guru-guru kita. Ya saya ulang lagi, butuh otoritatif selektif dari guru-guru kita. Karena kalau teks saja jelas, kalau ada istirahatul di jalan nisa, maka hukumnya itu kan seperti ono kiai latihan sufi daftar wali tapi rawali wali wali mergo hasute kok kiai kiai kau tekan pejabat kedua lah kiai terus dalil wasarul ulama mayak tuna babel Umarah. Elek-elek ulama sing teko ning gone omahe pejabat, terus keting kiai sing teko ning pejabat. Ngajimu lagi pirang dino. Kiai-kiai soleh teko ning pejabat iku yo niate dakwah. Mbak Soleh mriki nu riyen camat di barokah nganti ini, Sampean kiai ora mesti barokah kaya camat Mbak Soleh. Ya ora mesti. Kulo ngenate di soal ngoten. Gus kiai-kiai sarang kok kersa teko ning Umar ngene ngene ngene ngene. terus piye? Terus dene dalil itu. Kita pemurah cukup. Nabi Musa malah ra terbang tekone Umar, tekone Fir'aun. Terus barani ala-ala Nabi Nabi Musa mergo sowan Fir'aun. Iya Gus. Lama nana ngaji sing khatam. Karena Nabi Musa datang ke Fir'aun ora proposal tapi dadani Fir'aun. Kiai kiai dolan umarok mergonoto umarok. Nek gak ditata kiai orang ana musala, ora ana masjid, Rano gerakan Islam. tapi kok kini awakmu ya, kalau tekan itu krono boyo tak kono dewi ngirim apa. Tapi setidaknya barokahnya ngaji kamu ngerti ternyata ada nabi besar termasuk ulul azmi datang ke Fir. Itu bukti bahwa hadis tadi tidak umum. Tidak semua yang datang ke pejabat itu jelek. jelek. Tapi yang niatnya jelek ya jelek, yang niatnya baik ya baik. Kayak Musa datang ke tapi kan nuruti teks saja ya teksnya gitu ele-ele ulama sing teko ning Umaro. Nak nuruti teks kok. Tapi kalau melihat akhwalul masa ya selama ini kan ya baik-baik saja. Ya, maksudnya baik-baik saja ya. Guru-guru kita meskipun baca teks itu ya tetap mereka biasa datang ke Umar. Agak nah, ngono ya ora ono yasinan tenan, ya ora ono tahlilan, ora ono ngaji. Wong kiai ini ra mendekati napa? Umar. Jelas ya, terus kalau suwon ngaji niku ojo sekedar tek, tapi ada apa seleksi dari para guru-guru kita karena itu yang punya otoritas. Ya karena itu yang punya apa otoritas. Sekolah suwun. Jadi ini penting sekali. Jadi misalnya kata Hasanah ini balik tengah ayat Kata Darah itu di kamus-kamus maknanya sekarang sesuatu yang sangat kecil itu orang Arab bilang apa? Zarro. yaitu no ini yang sangat kecil wiji sawi. Ono semuni semut kuda. Nah, orang modern semut itu jadi kalah cilik gak kumane semut. Semut itu jadi cilik, lu cilik kumane semut. Ada orang bilang kok atom. Atom jadi kalah cilik partikel tapi saya secara pribadi setuju yang ditafsirkan atom, karena atom itu suatu kecil punya kekuatan. Kalau semut kuda itu dipites semua mati. Padahal darah di sini maknanya suatu kecil tapi punya power, punya apa? Kekuatan. Saya punya bukti secara teori bahwa makna saya itu benar. Meskipun makna yang dulu ya tetap benar karena bisa dikiaskan, ya Pak? Bisa dikiaskan. Ya ini saya punya hadis misalsal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya di ayat ini. Uh, eh, di riwayat Ahmad ini ada di kitab beberapa kitab ada. Yang jelas itu yang ada di Musnad Ahmad. Inna wa ta'ala yastakhlisu rajulan min ummati. Allah memanggil salah satu umat saya, satu orang. Ala rusil khalaik, dipanggil di depan banyak orang. Kata Allah, Fayang suru alaihi sijid apa tis'an wa tis'ina sijillah. Kemudian digelar ada 99 pok. Kullu sijil dan minha matul basar. Setiap satu pok itu panjangnya dan besarnya sepanjang mata melihat. Kayak apa? Kira-kira ya ta'alun sampai kota Sepanjang mata melihat itu satu boxnya saja Nah itu 90 9 Dan itu semuanya dokumen kesalahan Kayak rapat di pengadilan tipikor Neng hakimnya <laughs> sakupot sakupot semuanya daftar apa kesalahan wes dan Allah itu sangat sangat fleksibel Allah itu pertama ngedikan gini Uh, wahai hambaku, kamu melakukan ini semua punya alasan afala ka'udrun. Hadis itu memang saya hafalkan. Apa kamu punya alasan kenapa melakukan kesalahan ini? Tidak, pasti Salah ya salah saja. Tidak, memang salah salah. Lucunya diantara pertanyaannya Allah itu begini. Adulamat kata bati al Jangan-jangan malaikat pencatat itu sentimen. Kalau kamu baik gak ditulis, kalau jelek <laughs> ditulis. Mulai malaikat itu fatihah ibn ya. karwo sentimen. Kata orang itu enggak, gusti malaikat sudah profesional, enggak sentimen. Terus dia putus asa sudah ini jelas neraka yang punya kesalahan buat sampai 99 bob yang per bobnya itu sepanjang mata melihat sangking besar. Terus kata Allah, Ketika dia putus asa pasti min ahli nar. Tapi kamu tenang saja. Bala innalaka indana hasanatan. Kamu tenang saja. Kamu punya satu hasanah. Terus si orang tadi protes nih pengiran. Ya Allah gunanya apa satu box kebaikan dibanding box sebanyak itu? Kok dijual rokok tak cilik? Cilik betul. Kamu punya satu kebaikan. Wa inna kala tuhlamul yaum dan hari ini kamu tidak akan mendapatkan kezaliman. Kemudian box kecil tadi dibuka, di situ ada la ilaha illallah Muhammadur Terus kata Allah bilang sama malaikat itu, timbang. Setelah ditimbang ya itu tadi hanya box kecil yang tulisannya la ilaha illallah Muhammadur dengan 99 box yang semuanya kesalahan. Terus kata Allah timbang kata malaikat. Ditimbang malaikat-malaikat menimbang. Fatosat asijilat Wasakulah ismuhu. Timbangan 99 kekesalan itu jumpa kalah sama ismu. Iku la ilaha Muhammadur. Terus jawab kanjeng Nabi, "Fala yasqulu ma'asmillahi ta'ala syai'un." Ketika dibandingkan lafaz Allah tentu lainnya tidak ada nilai. Itu penting. Nah, terus Nabi baca, wa intaku hasanatai yudhoif. Ini makanya saya setuju darro itu maknanya atom karena punya keku. Kalau sampean tanya kenapa bisa gitu, sekarang bandingannya gini. Kalau malaikat tidak memenangkan la ilaha illallah, malaikat ini berarti malaikat kriminal tentu. Lah orang kriminal ya, bagaimana mungkin ada la ilaha illallah dikalahkan sama yang lain? Kira-kira gini ya, ada orang di kiri saya itu 10.000 orang manggil saya, Gus sini, Gus sini. Satu orang bangun manggil Rene, kira-kira tak menangkan siapa? Bangun kan? Dibanding sepuluh ribu orang Gus Rene Rene bangun satu bilang hak ini sama malaikat juga gitu hmm, kono nama aku liane rono nama aku milah di kalau bandingannya gitu iku sak munaki iku rono nama aku iki rono nama aku milah di milah sing ono asmane Allah makanya tidak akan kalah kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah ini penting. Dan itu terus Nabi kemudian baca ayat ini. Inna woha la yazlimu miskola. Kalau melihat hadis itu, darah itu lebih dekat ke makna atom. Karena bukan sekedar kecil, tapi punya kekuatan yang dahsyat atau yang besar. Kami. Ya? Tapi misalnya orang yang nih sumut Buddha, iji sawi, di monggo itu kan mau makna analogi, makna kias. Pokoknya butuhnya barang di. Tapi saya melihat hadis tadi sebenarnya berarti itu maknanya atom karena kita butuh kekuatan besar untuk mengalahkan sekian saya ini penting saya utarakan karena sekarang banyak orang mau ngaji tafsir tapi nggak pernah baca tafsir padahal baca saja masih potensi berbuat tadi apalagi tidak baca mau suara tahu motor, nanti guru ceramah Serius repot. Kue tentang hasut setuju goblok. Milih nih. Hasut itu ya dosa, goblok itu ya dosa. Afhasul ma'asi itu goblok dari Imam jali Elek-elek maksiat itu goblok. Mulanya wong goblok itu rasa iso Mereka main maksiat Kan. Padahal rasa e kefuto itu orang maksiat. Padahal dia ini gowo maksiat. yang anggere goblok itu iku perkara ne wa nuru wa Padahal orang goblok itu dosa terus. Orang dosa ya dia itu cara pandang terhadap Allah itu keliru. Orang keliru gini, saya sering ketemu orang-orang ekstrim di kota itu, sering tak kerja gini. Uang naik dosa gede itu ya kafir. Misalnya tahu zina ya kafir, tahu korupsi ya kafir. Saat kau? Misalnya ada orang Indonesia koruptor atau kriminal itu tetap orang Indonesia pandai, ya tetap orang Indonesia karena dia warga Indonesia aja ya sama. Siapapun yang melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya tetap mukmin senajan itu maksiat. Jadi status orang Indonesia itu ya orang Indonesia saja, meskipun koruptor ya orang Indonesia, meskipun maling ya orang Status itu tidak bisa dihilangkan. Siapapun yang kalah pada di kalimat syahadah ya berarti muslim meskipun masih masih ya karena itu status. Status. Soal engkau dihukum ya dihukum karena kesalahan, tapi nggak bisa menghilangkan status. Lagi mikir, iya ya. Ya mari tahu ngaji dah. Kue anaknya bapakmu, Wis kadung ditekdir kowe anake Parmin. Senajan to ngentakno donya tetap anak ya, Bang. Anaknya karena seta, status status tidak bisa dihilangkan. Paham jelas ya. Makanya keyakinan ahli sunnah siapapun tetap mukmin senajan tuh ahli mak mas. Soal kok dihukum dan rokok itu profesional saja namanya koruptor ya dihukum oleh KPK. Tapi apakah bisa menghilangkan kesetatusan dia warga Indonesia? Nah kira-kira seperti itu. Orang maksiat apapun tidak bisa mengenalkan kestatusan dia seorang muslim. Nah kesalahan-kesalahan nanti ini dihitung sama Allah terus dijadikan bok besar. Tapi tetap bok ini tidak akan mengalahkan kalimat tahu. Dan malaikat tentu mikir kan, mosok ono kalimat Allah menang no kalimat sing ono Allah. Makanya Nabi menutup hadis itu, "Fala yasulu ma'asmillahi syai'un." Maka tidak akan imbang sesuatu sing ana asmane Allah Subhanahu wa taala. makanya orang-orang tarekat nak wiridan Allah, Allah, Paling enggak kan, makanya kata ulama dulu, kena agar maksiat, secepatnya istighfar. Setidaknya itu orang pembanding. Dan nek ana istighfar e, terus bermaksiat terus dikira konangan ta konangan orang, terus. Ya akhirnya kan tidak ada kalimat Allah, tidak ada kalimat Allah. Dulu Makanya saya bilang ayat ini itu diikutkan Ahmad bin Hambal dengan fadl itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur khusus Nabi baca inna waha la iskola misqala Makanya usahakan tauhid kita tauhid yang berkekuatan apa? jarak berkekuatan Sehingga kita ini luar biasa. Nah, cuma ya pertanyaannya kita kan gini, gue ngelafal no tauhid ra mesti ikhlas. Maksiat itu ora ikhlas lah ditompol, itu repot. Mulane jari kanca kula, pangeran wis apian. Nak maksiat ditulis sito, nak ganjaran ditulis sepuluh, Masalahnya nak ganjaran dan sangat ikhlas. Maksiat rasa ikhlas terus kasil. Jadi kayak misalnya korupsi, gusti itu lo betul ikhlas ora iso. Tetap langsung ditulis. Kayak berzina misalnya, gusti tapi lo betul ikhlas ora Ya bener maksiat ya, ditulis itu, tapi langsung jadi gitu. Tambah syarat. Nah toat ditulis sepuluh tapi sah. Butuh ikhlas kan. Ikhlas itu yang aneh kan. Misalnya masjid di sholat masjid, masjid itu bangun sopo, dibangun gagah-gagahan apa krono ibadah. Karena orang bangun masjid gagah-gagahan ya mau misalnya keren-keren di masjid pribadi. Dan ada ini hati syiar Islam rak juga masjid tandingan kan bisa akeh masjid yang sudah jalan kan. Bayangkan misalnya kita jadi imam masjid Amerika itu, terus orang suka yang masjid setengah kilo sama itu, Muwe wah kira-kira bingung kan. Oh iso nyewa nasional imam kelas dunia sehingga tetap imam sadar dan cepet. Momen kene misalnya nggon wudune kerane copot, kadang mau kepleset, kono steril kabeh. Mama itu wae kok sering. Nak sholat kambing orang pancingan. Tapi pertanyaannya, mbok arani di ku masjid, mbok tentang Kumecit, masjid enggak jadi syarat Islam, orang Islam ra tok kiri, orang masjid tapi kan biar ya kita seneng ben Islam ra tok kiri. Mbok setuju nih mata ini masjid sing sudah ratusan tahun. Ini milih milih hasut, milih setuju. Apa milih ramelok melok <laughs> Jadi kita ini makanya sotakawal aja ketika ngendikan zaman akhir wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila Zaman akhir itu pokoknya dulu dunia kabeh jawabane wa in adri sekarang. La'allahu fitnatun paling sering terjadi di dunia kabeh ujian. Coba misalnya beberapa sinetron itu nanamno apa menayangkan peran Oscar. Kadang bayangan ustadz versi sutradara itu tidak seperti yang kita bayangkan karena rata-rata ustadz di sutradara itu ya pacaran juga pacaran juga ustadz kan gak terima ustadz kok pacaran tapi kalau kamu tentang kapan ada siar masif tentang Islam tentang pesantren kalau nggak ada sinetron misalnya kita dulu film ada sinetron ada dari satu sisi kan semen pada akhirnya kemenangan kebenaran atas kebatilan tapi dari sisi yang lain kita tidak senang karena setting yang kita pahami di kitab tidak seperti itu. Kan kalau di situ seakan-akan Allah itu kan begitu jahat setiap orang maksiat dukung kuburannya kobong. Padahal selama ini kan ya baik-baik. Dan baik-baik saja bukti Allah Rahman kuburan yang fase-fase itu biasa-biasa. Tapi digambarkan di situ itu. Woi gede itu ya keliru, wong gak ada wong ben gedeng maksiat. Sinetron itu kan ada nilai positifnya biar orang itu benci Oke dari situ bagus. Tapi dari segi masa betul Allah sejahat itu, nyatanya ya selama ini ya baik-baik saja. Bahkan yang nakal pun diberi hak toh. Nah, kita mereka setuju dulu. Saya sendiri sering belok itu hiburan dari Pengiran mari rezeki ngono ae Mas. Wong sebagian pemerannya ya kanca kula, kadang ustaz e konsultasi dulu. Gus saya ini mau merangkan ini, ini sudah bener enggak? Ya bener nggak salah dua, ya, ya <laughs> Karena tadi, kalau kamu benci sinetron seperti itu, menurut saya juga agak bagus karena ini menjadi pembelajaran secara masif. Kue ngustad mesti di orang se Indonesia, anak sinetron. Se Indonesia dan itu bagus karena ada pelajaran kan. Tapi ya sebagian setting itu pasti ada yang kita tidak cocok. Kuburan. Kayak Ya sudah milih seperti saya Hasan tadi. Wa in adri la'allahu fitnatul Sesuatu yang di luar kemampuan kita dalam urusan sosial, kita tidak tahu. Misalnya kiai. Cara sampean tuh kiai itu sebaiknya memenuhi kualifikasi dulu apa asal berani dulu jadi kiai. Kalau menurut teori ya memenuhi kualifikasi dulu. Tapi pertanyaannya, kalau semua ustadz harus memenuhi kualifikasi, sing lulus semua biro. Nah nanti Indonesia kurang stok kan, paling sih lulus aku terus berapa? Ya dia itu sih tak stok. Misalnya ustaz buat sapa Quran, apal hadis, aji, fikih, sing lulus itu sapa? Mau sih ngetes wae orang orang. Akhirnya kira kita kehilangan stok. Tapi kalau kamu lepas, Siapa saja beri saja ya akhirnya jadi romotuso romotuso sing ngene gak di Dimas Kancing berjubah Berjubahan ya besok kosta jadi banyak orang terti Pilihannya itu ya, sudah wain inadri kita tidak pernah tahu masalahnya kayak apa. Kalau kamu bikin kualifikasi ketat artinya mempersempit dai ilmu jumlahnya ada apa Kalau kamu berlonggar maka yang abal-abal banyak. Ini milih Wa adri, tidak tahu. Sekabeh kerjanya banyak Di dunia ini banyak jawabannya kita wajib. Makanya masalah khilafah pertanyaan gitu. Ketika Said Hasan menyerahkan ke Muawiyah itu potensinya juga bisa salah bisa benar. Makanya Said Hasan dengan kearifannya bilang gini, ketika dua pasukan besar ini tarung mau tarung, itu ada sekitar 40 ribu musuh versus 40 ribu. Said Hasan itu berdiri, Beliau menggantikan Sayyidina Ali, baru didelok pasukan ini orang nekat semua. Penggemar beliau ya orang nekat, penggemar Muawiyah juga orang Kalau saya teruskan pasti terjadi pertengkaran darah yang luar. Beliau akhirnya memanggil Muawiyah. Tapi perlu dicatat ya, Muawiyah itu sahabat, dari semuanya kita hormati. Kata Said Hasan begini, Wahai para penggemarku, kemungkinan indah yang layak jadi khalifah itu memang saya atau Muawiyah. Kalau betul menurut Allah yang layak jadi khalifah itu saya, hari ini saya maklumatkan bahwa tak berikan ke Muawiyah. Atau memang menurut Allah yang layak jadi khalifah itu Muawiyah ya sudah memang dia berat jadi Jadi dua kemungkinan itu menjadi Muawiyah otoritatif. Kenapa? Otoritatif karena kalau yang berat saya Hasan sudah diberikan ke Muawiyah. Ya, kalau yang berat Muawiyah ya memang Muawiyah. Tapi Said Hasan tetap menutup ngendikannya dengan kata-kata wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un tapi saya tetap tidak tahu semua kejadian ini jangan-jangan hanya fitnah hanya ujian karena secara fakir melempar sesuatu kebenaran pada orang lain yang tidak otoritas itu juga ada satu kebenaran misalnya kayak aku sangin tawadu itu besok ukro sembilan tafsir kue orang mungkin muji saya tawadu alim lalu mulai secara norok tapi korbannya kan banyak jadi tafsir jalanan jadi gak mutu, jadi primbon. Mereka salah pengajar, ya gak? Jadi tawadu itu juga ada solusi. Ono kiai tawadu, terus gak terso mimpin tahlilan. Terus dipimpin uang yang mau nilai nilai uang ratusan. Itu tawadu apa menyerahkan sesuatu yang salah. Jadi hidup itu tidak segampang itu. Makanya saya pasang semua kebutuhan salam saya ini pun tak tutup wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'u tetap tidak tahu hidup ini banyak yang kita tidak tahu masalah sosial ya kalau masalah tauhid kan jelas Muhammad apa la ilaha illallah Muhammadur tapi kalau masalah sosial juga saya beri pertanyaan kalau kamu bisa jawab tak jadi jadinya suatu ngaji orang kalau kamu jadi kiai besar diundang acara kecil di musola penceng bisa ulang lagi kamu jadi kiai besar diundang di musola penceng Sing sangune mau 200.000. Iku apike teko berapa? Ayo jawab. Sing biasanya kita dudang di Jakarta sangune memang juta. Ning dudang musala panjang sing mau iso nyangone 200.000 sing teko 20 wong. Apike teko to? Nah sampean apike boten? Karena tadi pertanyaannya, kue nak rata terus dianggap sombong, kan 200.000 ora? Tapi nak kue teko, cili itu sih. Uang tak dua orang atau saya pendak mau menawai kok mbok royok bisa. Lo makanya kan ada kiai gede tuh, yuk, yuk butuh mikir. Ojo kok mikir wajib kok. Aku nak teko darani sombong. Aku sombong lah rezeki ini keli yo timbang. Tawaduk no. Keli. Lu kiai kan dia untuk di orang pun tidak mau ngono kok tak kalau Lagi kau kiai gede mesti sih. jadi pusat perhatian kan kau. Iman yang kesunatan itu orang pulau ya kira ya, teko. Tapi ya kadang-kadang tak kau sendiri kira ora saja lah ini lilang hari atau apa sing pas sama salam tembel. Kalau mulai ngakali ngoten, nah agar panjang udah kula, sama nama tak tili, tapi berapa pas acara. Jadi malaikat biji kula, di biji sombong kusba ya rono, biji maksud nopo pas acara rono. berarti sejauh ya, kula niku masuk wong bejo. sering diundang kiai-kiai gue Gus awak kula ngacara ngeten, ya sama nama tak tili, tapi ora pas acara. Tenan sing kiai ini mau ternyata, Mau nuwun kudu nang rata kalau lumayan tuh. Ini Niku job pulau, ya, iya iya. Lo coba misalnya sama Bano, misalnya Habib Syekh rawuh ning acara-acara selawatan ning kelas kecamatan desa. Lah ya sakake. Ya sini ngiru ETRT sira opo nah, ya. Ini enggak ini masalah sosial. Istihad itu enggak gampang. Karena yang kamu kira tawaduk ternyata memasjidkan orang Jadi sosial itu susah. Enggak tuh galeng mahal. Kue nak acara resepsi, wapi itu gue bujumu sing ayu tau. Api itu, api itu ngajak bujumu tau. Dalam, ya api gue orang ketok mesra, ya ketok saya kulbet seneng mereka sekali. Tapi soalnya, eh, bujumu ayu nak teko masih ngenes sakit. Mana ono guyonan yang yang kaji yang wajib ngomong manis, Aku ibah kok kena pun nangis. Ro wong Turki Pakistan kan wayu jebule yo bojone elek waku tok. <laughs> bergaul haji, biasanya kan ayu Bojonegoro kan semua orang itu ayu Pakistan, Turki, Mesir. Sadar Oh, gusti, gusti. Jadi kalau di biro bujune lek kok. Zaman kalah ayu di Bojonegoro ya, dia ini cek ngomong udah udah aja. Warang Mesir, wong Turki. Gusti ya Allah, ya Allah. Tapi akhirnya mari, mari nangis mergo ngerti wong Turki ganteng-ganteng. Eh nah aku jenenge elek. Akhirnya satu. Jadi salah lagi. Jadi kalau masalah sosial itu benar saya Hasan, Hasan bin Ali. Jadi apa? Wa in adri allahu fitnatul umama. Ya kayak misalnya keluarga Basoleh, misalnya kumpul ning dalem nape ta ora. Ya apik ketok rukun. Tapi kan kebaikan tersentralisasi di talun. Mungkin masalahnya ya Robert tukaran terus mencakup dindi. Akhirnya pondoknya yang di Gak apa-apa, semuanya baik. Lo Allah nak kepe nyebar agama, rata-rata Gusti itu tukaran. Tukaran terus mutung terus neng dindi. Akhirnya pondok neng di. Lah tapi nak rukun yo prakupok. Itu pangeran. Masalah sosial itu apa? Kumpul yo ketok rukun, tapi ora kumpul ketok nyep. Lu susah ya apa sih nganggep positif di semua apa sing ditakdirno Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula nggih seneng kancanan Gus gede ya sing piye-piye sing bawa Islam. Kancanan Gus cilik ya seneng mari tahu tawanan. Kadang-kadang kan ono wong seneng kancanan wong cilik toh, jebule bae sing gede hasud. Kadang kancanan wong gede tok, jebule mergo som som. Ane kula nggih kenal Gus gede, kenal orang orang ora kanggo kanggo. Gue wilingan Tapi nak diutang kok kula ora ini kok masjid nopo ini Tapi nanti ini gelem loh karena sanggup nih Jadi ini tidak gampang, makanya gejolakannya kitab hikam itu masyur. Wong itu sopo, jadi hikam man itu sing kanat masa masawiya. Wong itu, wong sing api ewe, apa menepas? Menurut saya itu wong sing api ewe, apa menepas? Ya misalnya ini tak misalnya rokok ketemu wong ayu, apa ya takut tau Ya tak jawab. Nak takok mbok eling terus, sing jenenge wong ayu. Nak ora takok sombong, sombong yo elek. Delok wong ayu nanti tamat ya elek. Iki milih. Menuso itu serada pilihan, apike wae. Jadi menuso itu apike wae. Eh. Jajal kowe kenal akrab mbek tanggamu, dadine utang apa tetap apik? Eh kira-kira. Eh jawab. Api mbek tangga iku api. Ujung-ujungnya ya utang nilai ya mobil dan sekejap motor. Tapi nak nemengan, nemengan kok apa? Tapi orang api eh. Baru kan nemengan gue ramai kan? Kan gak mungkin nilai nyilam mobil bawa uang sing gue nemengan. Mengenai dari Imam Syafi'i tak kok api uang sepundi. Ya api ya, jeneng uang ya api. Tapi baru kayak aku jeneng atau nyilam mobilku atau Coba, gue gue mobil Alphard terus ketemu di dalam uang sing neng gue kan liwat set santai wae. Gak tekno kan. Ya. Wong ya maklumi wong Tapi nak kancamu akrab gak nawani kan gak pantes. Padahal nawani 200 ono Pak Alpat piye. Ribet kok. Iku bener sing aran hikam wong ku apike wae. Nak guyonane bapak masalah istiqomah. Ya istiqomah teng masjid nih, jadi bapak istiqomah lu ya. Tapi ono imam kok istiqomah terus neng masjid, itu ya jadi orang istiqomah jenenge ngangkangi masjid akhirnya rano kandidat liyo Lo coba sekarang banyak alumni pondok jadi pengangguran Imam Imam sepuluh istiqomah. <laughs> Akhirnya rano nominasi baru. Nah tapi istiqomah kok mau kritik ya keliru. Istiqomah kok mau kritik. Nah tapi nak terlalu istiqomah melihatnya orang kedua. Kemilan. Lah yo iya, maksudnya cerita bener tika. Uang api ya ono ele. Apa menepas. Katus ngeten sampai mereka di pengajian ini kan apa? Tapi mau bojomu. Wah anak adus sekolah tinggal lunga. Jadi mbokmu ya padha, mbokmu sing setuju loro. Enak-enakan pengajian mboke gembarno. Pemenang sing nagih utang tuh, ditagih malah lunga. Seru betul. Lah yo ya manusa iku apike wae ana elek apa Mana jari Robi Adawiyah wastighfaruna yahta jilal istighfar. Wewis istighfar wae buka. Lewis istighfar ora kamu mesum. Ora mesum dia ya, jajal seneng kene teko kabeh. Kowe nak njaluk sumur pangeran ben opo? Ben metu suatu Bayangan kok sapa Ngeloni jajal. Jadi gayanya jalan sepura, tapi pikirannya kok mesum. Maksudnya Gusti dosa kula sepura, nang mlebu swarga nang tuh Bidadari. Mana jare dia istighfar butuh istighfar. Mergo pikiranmu ngeres. Ayo yang nanti istighfar pangeran dalu-dalu kepen nomor. Swarga. Terus nek swarga apa rencanamu? Ayo jejak. Rencanamu nih swarga. Belum cerita. Makanya istighfar kita pun butuh karena motifnya itu pasti fadil nafsi, pasti ada semi nafsu. Ayo yang nanti, Gusti kalau keuangan jenengan kepengin mati. itu perkara kapok bujuk-bujuk sama perkara kangen pangeran. Uang sing do kangen pangeran di kepenang mati itu krana mangkel sirine apa krana kangen pangeran asli. Rata-rata. Karena mangkel sama sekelilingnya lah saiki menfonis sekelilingnya memantaukan itu sudah apa khusnudzon? Itu dosa to. Dosa cuma dibungkus muni kangen pangeran. Gayane itu asline itu yo. Ya Jajal saiki bar muni ngono kangen pangeran sik dhuwit sak miliar. Betahnya to orang kira-kira ning dunya. Ora. Jebule tunjune nggih enak wis. Ya. Makanya ini penting saudara, penting sampean ngaji. Jadi ngendikane Makanya ini kan saya bilang lagi. tak itu tidak cukup tapi harus diburuk. Karena guru ini yang mensterilkan, yang menseleksi tek-tek umum, yang menseleksi tek tek Kayak tadi misalnya, nak duri tek lele ya ulama, saya menekani Umar. Tapi nyatanya Nabi Musa, moro ya. Oh, nunggu, no, nak moro Umar, apa? Wah, asal niatnya tidak, wah, atau ikut membenahi masyarakat, masyarakat. Karena diperlukan kerjasama ulama dan umar. Nak menurut tek-tek yang ngono, nak ketemu wong tak kok. Nak ketemu tonggo senyum. Lah misalnya kita bojo ayu sambil ketemu wong lanang senyum-senyum ke mantul. to. Padha misalnya jom nak mlaku aja plengaan, bareng liwati ratan gede rasa plengaan. Artinya gini, semua tag itu dikawal oleh perilaku orang-orang sekeliling kita, terutama guru-guru kita. Coba nak melaku aja pelengahan, ya ada konteknya. Wajib pelengahan ya ada konteknya. Nak ketemu wong senyum, ya ada konteknya. Dan misalnya kue di bojo ketemu wong lanang sing jomblang senyum kayak jantungan. Jadi semua itu ada konteknya. Di sini ini saya nggak setuju ada orang kok aku sinau usaha baca buku akeh. Nah sekarang banyak ustadz yang hanya dididik buku, tidak punya buku. Itu bahaya sekali dalam kelangsungan Izzatul Islam dan Muslimin karena pasti tidak selektif. Hanya kalau suwun semenjak ya, yang ngawas bahasa oleh anak buku ini ngawas. Ya, biasa ngawas pulau, bisa fusin termawon ngawas ya, karena guru itu penting karena ini yang punya kemampuan menselek. Saya tuh sampai tua ya bilang nanti bapak kalau wafat kalau ijek ngaji. Meskipun ngaji tidak harus pakai kitab ya ngaji perilaku. Saya sampai bangun wafat ya sama sih ngaji. Kemarin saya belum beliau mau haji dia boleh sering saya mati. Karena kayak tadi, kalau kiai sengaja di dahar tamu ya bagus supaya memuliakan ada kiai yang enggak karena ada ingin dikit toma Khususnya sesuai ono nomor tamu rasa sarapan rugi buat nengono mangan Nabi baru kayak kiai kiai atau nyugoi kan ben kapok sini ini kiai pun kapok Kaya ana sing nakalan apa? Terus gak marung kok ngandel loh. Karena manusia yang ngono. Mbok mani ku ya dadi elek ya. Bareng ngono kiai terkenal loma, sering lahirno wong kok. Loma. Tapi misalnya Allah kiai kok nak ono ora usah keimanan. Ya medit jadi ajaran kan orang mungkin. <laughs> repot kowe asal ijek sosial itu repot. Kue dia anak mbok longgar mesti dadine manja. Anak manja berarti kok gak mandi. Tapi misalnya terlalu ketat, anak minggat. Dia gitu, Ketat atau longgar? Nah, itu yang di dalam hikam itu benar. Manusia itu ketika milih sisi baiknya saja pasti ada buruknya. Apa meneh pas buruk? Ini supaya kita mulai zaman pada istighfar karena manusia itu potensinya salah. Makanya kita nyari kebenaran sing absolut. Apa itu kebenaran absolut? Yaitu kalimat tau wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya terus terakhir ayat kedua. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin ini riwayatnya dan saya beberapa kali belajar di kitab ini. Uh, suatu saat Rasulullah menyuruh Abdul bin Mas'ud uh, disuruh baca Quran. Uh, ya Abdul bin Mas'ud ikra ali al Quran. Kadang beliau manggil ya bna umi abdin. Coba kamu baca Quran. Terus kata Abdul bin Mas'ud, "Aqra'u wa alaika unzil." Bagaimana saya baca sementara Quran turun kepada kamu? Terus kata Rasulullah, ini uhibbu an asma'u min ghairi. Kadang saya senang kalau mendengarkan Quran itu dari orang baik. Singkat cerita Abdul Malik baca. Ketika baca lama-lama sampai rakyat ayat fa kaifa idza jina min kulli ummatin syahidi wa jina bika ala haulai. Nabi itu nangis. Faidan aynahu tadrifani matanya Nabi itu mengurai air mata. Terus ada orang di sekelilingnya Abdul bin Mas'ud, jejak Abdul bin Mas'ud, intahi sah berhenti karena kalau kamu teruskan Nabi pasti pingsan karena Nabi itu kalau dengar Quran itu panik. Saya ini makan tolong keluar Yesus gak sempat belas sampai. <laughs> Nabi itu mau diwacana awal surat Nisa itu sampai apa? Sampai ayat itu sudah apa? Pingsan. Ya terus akhirnya Nabi itu berhenti. Ayat ini maknanya gini, Fakih faida jina min kulli ummatin Bagaimana Muhammad jika itu kayak kanjeng Nabi, bagaimana Muhammad kalau semua umat itu saya datangkan seorang saksi. Dan kamu menjadi saksi dari sejuta umat yang sebelum kamu. Jutaan umat mungkin miliaran sebelum kamu. Nabi nangis. Karena harus menyaksikan umat mulai Nabi Adam sampai ilah yaumin. Nah itu saya berkali-kali ijtihad, berpikir. Maknanya itu apa? Saya pernah menghentikan ini, materi di depan Banafek Beliau seorang musuh. Memang saya uji, maksudnya saya uji, saya ngomong ini sebanyak mungkin di depan orang-orang pintar, termasuk di depan banyak di depan banyak ulama. Pas itu acara di kajian. Saya pun nggak tahu artinya itu, kok bisa orang yang sekarang jadi saksi orang dulu. Jadi misalnya saya, saya kan bin Nur Salim, bin Nur Sam, tak terusin misalnya saya, atau saya disuruh menyaksikan Bahasin Asyari, atau disuruh menyaksikan Syekhona Khalil. Itu kan aneh, harusnya kan orang, wong saya tidak menang, ini kok jadi Iku piye? Setelah saya isi ini saya itu dapat alamat tadi melihat rantai. Apa cincin rantai itu lingkaran apa? Jadi begini ini peringatan di dengan sedangkan si murid-muridnya yang Misalnya gini, ada rantai dari yang seperti itu loh, rantai yang dipakai apa itu? Lampu itu, itu kan rantai. Kan semua rantai itu kan mandiri. Per kolong itu kan apa? Itu untuk mengetes yang atas kuat apa enggak. Tinggal yang bawah. Kalau yang bawah itu enggak jatuh. Ditarik saja. Pasti yang jatuh itu yang copot. Ketika kamu tarik paling bawah, yang mesti putus itu kan bisa yang tengah, bisa yang atas. Artinya gini, ketika Rasulullah itu tauhidnya benar, berarti Nabi Isa juga benar, Nabi Musa juga, terus sampai Nabi Nuh juga benar. Itu tadi, rantai itu kalau sampai kakak gitu, semuanya kok gak putus, berarti atas kuat. gak usah kamu tes, gak usah kamu cek fisik yang paling atas. Saya ulang lagi ya. Kita kan nggak pernah tahu perilaku Mbak Zuber, saya nggak tahu. Perilaku guru-gurunya Mbak Zuber. Tapi kok sampai alim begitu? Berarti guru kan nggak mungkin produk mabatik iso maca asbak. ke modok nih rok bilang mabati. Terus kak modok liyane, terus kuwi bisa ngorek asbak. Mesti wong kondi, oh, mesti guru liya, nak gurune dia entek ilmu di nang Itu kan ibarat gitu. Ono wong nggawa timbo budi sakjun jun bek. Sumure kering kan gak mungkin. Nanti sombong banyu bek mergo sumure. Mulane nak delok guru iku delok murid. Angger murid iso alim ya gurune alim, mergo nak gurune gak cukup. Kan gak mungkin gurune sane mau persolatan batik muridnya sama cak asbar. Gak ngaji liya. Kan isane primbon. Nah ini penting saya utarakan, saya ulang lagi ya. Kalau ada rantai sampai atas sampai bawah, kamu ngecek yang atas kuat apa enggak, tarik aja. Ketika gak copot, kamu kan bisa nyimpulkan berarti yang atas kuat. Semuanya normal. Nah, ketika sampai Rasulullah Muhammad SAW agama ini masih benar. Berarti rantai-rantai darahnya Makanya Nabi itu marah besar ketika ada orang bid'ah atau orang gak alim mulang karena fadlu wa'dul. Karena menjadi rusak. Rusak katanya. Coba tadi misalnya rantai dari Nabi Abu Bakar benar, Umar benar, para habaib benar, para ulama Basim benar. Tahu-tahu era Raub diganti rantai yang dari Bendrat. Nah, karena dia berpenampilan kiai, seorang lagi berpenampilan, jadi Bendrat ini dimodifikasi sedemikian rupa seakan-akan itu rantai yang ku wah, modus tapi ya, wah. Dia jubahan, pura-pura jubahan, ibu-ibu soleh, semulang. Terus punya murid sampai sepuluh Murid sepuluh ini di murid-murid mana? Kira-kira rantainya dijajal coplok, kan coplok. Wong bendera. Ya sudah berarti sanat selarok ini mengkotek semua. Karena nggak bisa diandalkan kan trouble. Kan? Makanya kewajiban saya adalah memperkuat sanat itu. Sama muridnya bangun, muridnya bapak saya harus kuat supaya nggak merusak sana itu maksudnya nggak merusak kan saatnya kalau sampai rantainya nggak kuat kan saatnya manfaat orang setelah kamu berpegangan sama rantai yang tidak Wah. Ya kan ya tadi banyak kiai yang nggak pernah ngaji ngomong, wong Islam kudu suka arah gak dihormati wong. Mana ada target Islam orang bikin dihormati orang? Di mana-mana target Islam gue dari Allah ajaran kok. Kudu suka, bikin dihormati wong. Ibu ajaran kok ben dihormati wong. Di mana-mana Islam ngajarkan ikhlas, sementing penting nazarullah ridho Allah. Ben dihormati wong orang ajaran ben tapi orang dia ora tau ngaji bosen larat. Wis suwi dino wong ngerti gak aja. Sing penting dihormati. Kan rusak kalau seperti ini kan itu merusak sama. Dan Nabi itu jadi saksi itu tidak harus menyaksikan orang-orang dulu karena tadi mata rantai. Jadi gak mungkin misalnya Mbah Hasim Asyari, kok tidak alim, muridnya ya alim-alim, gak sebuah karim, gak sebuah macam-macam sampai itu. Makanya guru itu bisa mulia itu karena muridnya. Kalau Jawa kan wali apalagi orang Jawa Timur biasanya Gus itu alim lah, bapak alim malah dihormati. Sebetulnya itu agak kebalik. Maksudnya begini, kalau teorinya orang Arab dibalik, wong tua mulia baru kaya anak. Wong tua mulia itu Coba jangan bayangkan, andekan Mbah Mun tidak sealim itu, kira-kira kalau Mbah Zubair apa seramai itu? Enggak kan? Bahkan banyak kiai yang alim alama Bahkan nyuwun sewu makome wae di ya rubut silalang apa ilalang apa anak putune wis ora iso ngaji. Gak iso ngaji, gak iso ngawal. akhir kholil gak menarik kan karena yang dilihat kan anak anak putune. Apalagi anak anak putune beda madzhab melok partai sebelah. yang ngaramkan khol malah takobal wa minamikum kebal Coba sekarang hal-hal besar itu tetap karena melihat anaknya. Karena yang sudah kabur ya sudah orang mesti melihat anaknya. Makanya dalam e, pepatah Arab itu kama tasyarrafa bi Muhammadin Adnan. Sebenarnya Sayyid Adnan itu orang kan nggak peduli, Adnan sapa wong ya ora peduli. Hasim sapa ora peduli, kilap sapa ora peduli. Barokah ana kanjeng Nabi orang mencari-cari siapa Abdul, siapa Abdul Muthalib, siapa Hasim. Ya Pak. Coba saya ada sombong, misalnya bapak saya kayak Jinur Salim. Saya misalnya ndak alim, terus maklaran ke ambek roh <laughs> Terus uang ngapain soalnya bapak kita kau sopo. Kadang mas kau nggak sanggup mau lagi maklaran di rokok udah repot kan. <laughs> Lagi polaan melon. masih iya repot. Tetap memulia itu baru kayak anak. Maksudnya nih bapak ini sebagian juga bergantung anak. Karena anak ini pembunuh karakter sebetulnya. Karena kalau suruh turia basoleh itu tetap soleh. Karena ini anak itu sekali salah repot. Makanya dalam Arab dibalik kama tasarrofa di Muhammadin adnani sebagaimana mbak-mbaknya Nabi menjadi mulia karena kanjeng. Coba misalnya Mbak gak punya murid Mbak Sahal. Orang tahu Mbak orang sekarang kan gak tahu Mbak Zubair, taunya Mbak sama Mbak Sahal. Soalnya Mbak itu sopuh putrani Mbak Zubair, wabah ya salim usul fakir. Mbak Sahal itu sopuh alim mononya, gurunya ya alim usul fakir, rupanya Mbak Zuber Tapi orang murid-muridnya sekaya orang Kan kok ngira takok mondok ini ndi? Malah khawatir. Aja mondok sing diduwai dene. Kok jadine ngono kan kan kadung itu. Nah, makanya menurut saya makanya saya tuh mikir anak ini penting. Coba Nabi Ibrahim terkenal gitu. Orang mencari-cari sejarah Nabi Ibrahim karena kaji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kaji Nabi menamakan dirinya saya ini anak cucu Nabi Ibrahim. Anak dakwatu Isa, anak dakwatu Ibrahim wa bisa rokonas. Aku jadi ini iki ku baru kae dongane Rupanya kan kanjeng Nabi Itu kan Nabi Ibrahim ketika sebelum wafat masih dengan waktu wa ba'at Rasulullah rasulam min ayat di kalau ayatika wa mulut kita wal hikmata wa ya Allah sebelum saya meninggal pastikan setelah saya ini ada orang-orang yang tetap membacakan ayat-ayat itu. akhirnya dituruti dari anak Ismail terus-terus sampai sedikit klimatnya yang dua buku jenengan jenengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba misalnya Nabi Ibrahim, ya anak Arlan, bariku karmin, bariku sopo. Terus takoi bapak sopo mbok, mati rani galwari, santa opo tak eling eling. Karena ya sudah, kena uang rakyat agama kan. baru barokah Nabi Ismail darani agama ini alamilati Ibrahim. Sampai kanji Nabi Muhammad semua kebenaran saking ajaibnya kanji Nabi diistilahkan ala di Ibrahim. Akhirnya uang batas itu. Bahkan kita pun dididik seperti itu. Umar Soleh ala sayyidina Muhammad ya kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Sekarang Ibrahim menjadi populer lagi barokahnya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mulai wasallam. kama tasyarrafa di Muhammadin adna. Di Pulau Suwon duriya ibadah Soleh, duriya yang yang soleh menjaga kesalahan bandar. Ojo kok malah men mendebit ya cara kamu. Mendebit keramatnya Baik juga sering kentek anis. Jelas ya, terus malah nih pulau sering nyebut bang, mau nyebut bapak karena bisa kasar. Paham ya, kok bisa? Itu Pak, andai kan yang saya ubah zikir itu tidak punya putra bangun, juga gak punya murid bahasa Orang sekarang mau tampil Mbak zikir lewat apa tuh Pak? Medsos gak ada, TV gak ada, nggak tahunya dari mana. Ini barokahnya bahasa hal, bisa ngarang kitab misalnya. Bahmun, Mustarwan, Muaji, Alim, Alama terkenal. Putranya sih, Itu hasil didikannya. Akhirnya orang yang nggak menangi Bajibar membahas-bahas lagi. Coba kaji Nabi Ibrahim misalnya, orang orang Nabi Ismail, orang orang Nabi Muhammad itu seram Ibrahim ke sobat Ini baru kayak didiannya kan Nabi, kita mengenal figur sosok yang bernama Nabi Ibrahim. Sehingga ketika ketika mati pun disahkan alamil lagi Ibrahim. Salawat wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala sesama soleta ala sayyidina Ibrahim. Akhirnya dipakai. Padahal kita dengan beliau pakai ribuan tahun masih kenal.